ingkang kula tanglingi kula suwuni pangestu kula suwuni donga pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati rekan-rekan panitia rekan-rekan remaja konco-konco panser yang saya banggakan hadirin hadirat mustami'in mustami'at para bapak para ibu para saudara dulur-dulur ingkang habib dari Aten hormat acara kalau menikah mungkin mugi-mugi tansah binaringan rahmat hidayah maunah maghfirah barokah dan sehoridanipun Kusti Allah Alhamdulillah dalu menika Kulo saha panjenengan sedoyo. dipun panggihakan Allah dalam keadaan soale nek wis mati mboten saged kepanggih ten mriki liyane wis padha mati kula sampeyan isih dikai kathah kanca-kanca tangga-tangga bolo-bolo sing sampun sedo kula sampeyan isih dikai mulane urip niki disyukuri karena hidup kita di dunia ini bukan permintaan hidup ini bukan pesanan tapi hidup ini adalah pemberian Bukan hanya diberi hidup Tapi seluruh kelengkapan hidup kita telah disediakan oleh Allah Apapun keperluan hidup kita di dunia Mulai keperluan yang sifatnya primer, sekunder, ekstra kurikuler, Semuanya dicukupi Allah Apapun kebutuhan hidup kita di dunia ini dicukupi dengan Gusti Allah mulai kebutuhan sandang, pangan, papan, cukup kabeh. Apa yang kita butuhkan? Kita butuh nafas, dikasih oksigen, kita butuh melihat, dikasih mata, kita butuh mendengar, dikasih telinga, kita butuh berpikir, dikasih akal, kita butuh mencicipi rasa, dikasih lidah, kita butuh mengambu, ya mengambung, dikasih hidung. Kita butuh merasakan dikasih yang namanya hati. Kita butuh berjalan dikasih kaki. Butuh keluarga dikait no bucu, dikait no anak, dikait no family. Kita butuh rumah disediakan kayu, disediakan bahan-bahan baku untuk bata, untuk besi, untuk semen, macam-macam. Kita butuh makan, itu bahan makanan beraneka ragam, mulai beras, kedelai, jagung, kacang hijau, butuh minum banyu gak ganteng butuh lauk segoro samono banyu nih wae bisa dikeno ayam Masya Allah emang jagat raya semesta ini diciptakan Allah bukan untuk makhluk yang lain tapi untuk manusia wallazi khanaqanakum ma fil ardi jami'a dialah Allah yang menciptakan untuk kalian wahai para manusia apa saja yang ada di permukaan bumi. Semua diciptakan Allah itu untuk manusia. Allah menciptakan rumput itu ketoknya kan untuk eh, ketoknya ya ketoknya itu kan untuk kambing untuk sapi tapi sesungguhnya Allah menciptakan rumput itu untuk manusia buktinya rumput dimakan kambing kambing dimakan kamu rumput dimakan sapi sapi dimakan kamu untuk manusia Allah menciptakan buah-buahan beraneka warna mulai pisang, mangga, jeruk, salak, apel, jambu itu semua juga untuk manusia Mesti ana sing bantah. Ya gak gawe menungso tok ya gawe codot barang. Piro sih sing dipangan codot? Tidi. Semua akeh dipangan menungso. Codot mangan jambu paling siji loro telu ngono ae. Iku ae sisane codot dadi pangan wong Tebo Selatan. Allah gawe iwakmu macem-macem ndek segoro. Iku kok kabeh gawe menungso. Sing dipangan kucing ya amek endas, ri, karo buntut ya liane gawe menungso kabeh ngono ya, akhir-akhir iki kucing iki gelek gak umam soalnya ana presto niku sak ndil sandase sak rine sak buntut-buntute lak dadi empuk ta entek demplok menungso ini akhir-akhir ini kucing-kucing itu musyawarah sak kanca tolak tolan awak dhewe kok gak umum sih iki sajane sing dari kucing awak dhewe tawang wong kebutuhan kita yang tidak dicukupin sama Allah eh lewong tebo kok butuh duit kasih sayang Allah ke manusia walase gusi Allah untuk menungso sekujur tubuh manusia itu bisa menghasilkan duit saking sayangnya Allah untuk menungso coba ini saya sebelahnya kok umum kayak sih oh tidak ketok Eh aku tangalan ada. seluruh organ tubuh manusia onderdil onderdil awak yang menungso kalau manusianya kreatif itu bisa menghasilkan duit kayaknya kok nggak percaya sih yuk dibuktikan urutan tekon dukur menisor kalau isok dari duit kabeh rambut dukur dewi isok dari duit rambut itu diruwe dirembiak mesti gobek no metu tulisannya clear Gobekna meneh sret metu tulisan zin. Iso jadi duit rambut bisa jadi duit. Misalnya meneh meripat iso jadi duit. Contohnya tukang soteng itu. Bondong ngintip ya oleh duit kok. Nginceng ya oleh duit. Makanya rata-rata tukang syuting meripati ombo sisi. Entah yang ngomong Meripat bisa jadi duit. <laughs> Coba ngisor meneh erung bisa dari duit nah ini bakul-bakul kembang ini kok kembang ini wangi tagak kualitas api tagak itu diambil, erung dari duit ngisor meneh cangkem bisa dari duit contone aku tua aku sih Lah tukang parkir iki Juru parkir cangkem cangkeme diseseli sempritan dhuwit ana ngepet ngono Santun bisa dadi brand. Ya wis aku digawe contoh ya gak apa-apa. contoh ae kok. Subhanallah. Tangan juga bisa jadi duit. Itu hasil-hasil keranjinan kan buah karya tangan. Luar biasa. Bokong ini bisa jadi duit. Sahrini, Dewi Persik, Julia Perez, Saskia Gotik, Ayu Ting Ting Wohu anha. Niki gak itu, nih gak itu. ini gue bokongnya dulu nombor. jadi dua bokong jadi dua Eh, kabeh bakal ngarepe bokong. Ya Allah. Semua bisa jadi dua. Makanya kalah. nih niki disyukuri. Alhamdulillah. Melarat ya wis sing penting ku ini meneh. Melarat ya wis sing penting soalnya sak melarat melarat wong janji saya urip ono harapan dari wong soge sebaliknya sak soge soge ne wong janji saya urip ono harapan dari wong sebentar ngomong marah, koyok nyukur nono saya ulang Urip niki disyukuri alhamdulillah. Melarat yang wis sing penting. Sak melarat-melarate wong janji saya urip ana harapan dadi wong. Sebaliknya sak suge ini wong janji saya urip ana harapan dadi wong. Makanya sing melarat-melarat ojo sedih, ojo susah-susah, ojo cili ati, ojo nelongso, ojo loh Janji saya urip mau ikhtiar upaya maksimal dibarengi doa dan ikhtiar, tawakal, ada kesempatan, ada peluang untuk dadi wong joget mbok kapan. Ya mbok kapan-kapan pokoke isih urip, sadurunge kedisian mati. <clears throat> Sing sugih aja sombong, aja kemenyek, aja mlete-mlete. Apa sampean bisa menjamin kalau sampean akan saat saterusé? Satu ketika kadang ada perubahan. sehingga saling merah berubah dari Saya sehingga saling sugih berubah dari marah. Makanya sing suki ojo sombong-sombong. Kita ndak bisa menjamin kalau kita kaya selamanya. Woi, woi. Yang miskin jangan bersedih, jangan menyesali diri. Nah, zaman sing bagian teror, teror, itu, eh, Sementara musiknya nyeleh lambemu ya nyautong tero nero net jadi kita biru aku kepingin tuh lambini wong wong semangat yang miskin jangan bersedih jangan menyesali diri yang kaya janganlah bangga jangan membusungkan dada derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Wes, mari toret-toreten yang tolat-tolet terus. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Embo. kawayai barang torat-tolet. Makanya dulur-dulurku sing ditakdir melarat kok iso sabar subhanallah wong melarat iso sabar diberi keistimewaan oleh Allah yang tidak diberikan kepada orang-orang kaya ini memang keistimewaan untuk orang melarat pertama wong melarat itu dongane mandi cuma sayang wong melarat itu gak pati gelem mau kudu murang murid Empete wis suwe. Rada males ndonga, isine urip iki morang-moring. Jale wis ngempel. Padahal kadung gelem ndonga mandi. Mungkin Anda timbul pertanyaan, lapo sih eh, dongane wong sugih karo dongane wong melarat kok mandian wong melarat? Soale ngene, Wong larat iku rata-rata nek ndonga iso khusyuk, iso ikhlas, iso fokus, iso konsentrasi, iso ale gak kakean pikiran, gak kakean nangen-nangen. Allahumma ya Allahumma temen. Nek wong soge biasane ndonga ku gak iso khusyuk, gak iso konsentrasi, gak iso fokus, kakean pikiran, kakean nangen-nangen. Wong soge ketoke ndonga Allahumma eling perusahaan. Allahumma eling tanah, Allahumma eling pabrik, Allahumma eling mobil, eling macam-macam. Ane wong larat Allahumma, Allahumma temen. Kata eling apa wong kucing rembes ora kok. Makane nah, khusyuk. Yang kedua, sondo akhirat. Wong soge ahli ibadah, Wong larat ahli ibadah, sama-sama ahli ibadah, sama-sama ke surga. Iku mlebune swarga disikan sing larat selisih 500 tahun. Ya suwe. Dadi sing larat-larat mlebu swarga an. Ah, karo bojone gue seneng-seneng, wis guyon, wis trames. Wis ambuan, wis layon goda godakan kejar-kejaran kayak film India hmm. lah sing soge-soge proses sik proses lama makanya sama tak dongakno muga-muga melarat ae ya, cek mandi dongane cek cepet mlebune swarga Masalah, pokoknya urip niki disyukuri alhamdulillah saelek-eleke wong janji sik urip ana harapan dadi wong sapi kok soge gak nyambung lek melarat gantengane soge lek elek gantengane kok soge mau error konek sa elek elek e wong janji si urip ono harapan dadi wong api sebali e sa api api e wong janji si urip yono harapan dadi wong makane sing wis api apik kaya sampean ngene iki aja mlete-mlete, aja kemenyek, aja sombong, aja menggaya. Apa Anda bisa menjamin kalau Anda iso jadi wong apik bisa teruse? Kadang satu sisi ada perubahan, sing asale elek iso dadi api, sing asale api iso berubah jadi, nenek. sing apik aja sombong. Barsiso itu wali besar, Orang yang diangkat jadi wali sama Allah, kekasih Allah, santrinya puluhan ribu, wali waliullah, api-api Allah, tapi ternyata akhir hayatnya jelek, berubah tadi dialek, mati nih kafir, suhul khotimah, naudzubillah min. Itu waliullah. Apa mana sampai yang terima wali murid? Kata sombong apa? Gak jaminan kok kita apik saat terus menurut. Lah sing sak elek anak itu, Halo, Bro. Nah, termasuk ini, halo. Elek nah, ya apa? Pengajian gak kayak kopi ya. Dianggap nonton elektron. Loh, tapi maaf, jangan dilihat penampilan luarnya. Mungkin penampilan luarnya kayak gitu. Sama nggak ngerti kalau dalamnya lebih parah. Umar Ibn Khattab itu ketika masih kafir Kaya apa elek? Elek fotoku iki digawe karikatur gandengan iki ya kartu piye. Coba Umar bin Khattab itu ketika masih kafir selalu menentang, selalu memerangi dan memusuhi Islam. Tapi satu ketika terjadi perubahan besar, hidayah Allah masuk drastis berubah membela Islam selalu berada di garis terdepan memperjuangkan akidah ya ilahi kalimatillah Raden Syahid waktu masih berjuluk berandal joyo juluk aneh ngedeni wong tak karuan brutale mau petik mbak pelin begitu ketemu Sunan Bonang dapat hidayah Allah plung drastis menjadi Sunan Kalijaga ini bisa betik-betik beling-beling mulai soleh hidayah Allah bisa jadi Sunan Jogokali sama ngerti lah artinya ada satu keharusan untuk ikhtiar. Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia itu harus ikhtiar. Sing elek kepingin api harus ikhtiar untuk menjadi orang baik caranya rajin ngaji rajin ibadah kumpul sama orang-orang sholih. tadi udah disampaikan ikhtiar untuk menjadi orang baik sing sik melarat kepengin soge ikhtiar supaya soge nyambut gawe yo ya sing temenan dibarengi ndonga tawakal sing loro kepengin waras ikhtiar cene waras berobat yang dokter dibarengi doa ikhtiar. Sing bodoh kayak iso ngaji kaya kula sampean, kepengin alim, kepengin iso ngaji, kepengin iso ngerti ilmu agama, yo ikhtiare sregep ngaji nek majelis talim, majelis zikir, ono pengajian teko. Itu ikhtiar. Rasulullah aja ikhtiar Ingat ketika Rasulullah berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah, dikejar sama orang-orang kafir, mau dibunuh itu Rasulullah. Beliau bersembunyi di dalam gua. Andaikan Rasulullah nggak bersembunyi pun pasti aman sampai tujuan. Selamat gak kira ketangkep. Hmm, Kanjeng Nabi ku lakon. Lakon ini gak kira kalah. Latin yang santang ini orang kira kalah. Lakon pendawa orang kira kalah. Masih omai diobong ya selamat aja. Rasulullah ikhtiar sembunyi dari kejaran orang-orang kafir. Maka ini keharusan untuk berikhtiar. Maaf, mereka pengen soge, ikhtiar menurut kayu sing temen, baru dongo, baru tawakal. Oh, Joko pengen soge gak gelem kerja di masjid iktikaf siro muter tasbih. Wiridan Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi wow. Sumiati, sumiati, sumiati, sumiati, mau, seriati, seriati, seriati, mau. ya rusak, ya rusak, ya rusak, ya rusak, ya rusak, ya rusak, ya rusak, ya rusak, ya rusak, ya wahab, ya wahab, ya wahab, ya wahab, Dikira kalau udah baca ya rozak, ya wahab, terus duit kerutuk, kerutuk, kerutuk, jatuh dari langit dulu lah, nyimut. Tutup menapa kok ngono terus wong lanang. Kadek kerja wiridan muter tasbih terus. Mulai doma omah kate mangan jadi getak bojomu. Sing nyedo sak entong, kadek mangan sego, menuri masjid dikomploken. Lapo nek mangan sego barang. Yang sakit kepingin sembuh ya ikhtiar berobat. Ojo kok ndonga tawakal tok ikhtiarnya harus dikerjakan penyakit penyakitnya harus parah Ani harus mungkin. mungkin. Nah prinsipnya penyakit sehingga Gusti Allah. Waras sehingga ya Gusti Allah. Gusti Allah gawe waras lah ya waras e. Nek gelem berobat, Hong bongkong. Ya bodoh bodoh kulo sampean ini saya bodoh-bodoh nggak iso ngaji istiare ya kayak gini, belajar kayak gini. Paham ya? Nah, makanya seapi-api Ewang selama masih hidup masih ada harapan untuk jadi orang jelek sejelek-jeleknya orang selama masih hidup masih ada kesempatan ada peluang untuk jadi orang baik. Adanya ngaji-ngaji dan ngaji ini harapannya agar kita terus menjadi orang baik, tetap baik, tetap baik dan terus baik sampai nanti kita mati menghadap Allah dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah. Amin. Allahumma. Orang baik itu kalau dalam bahasa Arabnya sholih. Lewong tebu ngarani soleh. Ya kan, nek wong Bojonegoro sholih Soleh itu yang bagaimana tarifnya kita sering kali kita dengar kalau lagi ada orang tua menghitankan anak ditulis di selebaran di undangan di background di spanduk macam-macam semoga menjadi anak yang soleh di undangan semoga menjadi anak yang soleh tapi kita kadang nggak tahu soleh itu yang bagaimana tarifnya as-solih wal qaim bi hukukillah wa hukukil ibad lah gak ngerti deh makanya aku males muka dalil-dalil Arab males Ya menekin. Taman kalau sering dengar ceramah-ceramahnya Anwar Zaid kan jarang mengeluarkan dalil-dalil Arab. Lebih ke arah memberikan pengertian-pengertian dan pengertian yang penting bisa difahami. Ada pertimbangan, kenapa saya jarang mengeluarkan dalil Arab? Pertama, soalnya sih diomongi lo longak lomo. Tewasan juga dalil Arab ini paham, juga dalil kuletan. ikut-ikut sallallahu alaihi wasallam ya nggak mudeng buang-buang energi sekali pengertian ngoten mawon pertimbangan kedua lapo kula jarang ngetokno dalil Arab soalnya aku dhewe gak pati apal Es, eh, solih iku sing ya apa gawe dalil Jawa. Ya. Iki sing teko lak wong Jawa tok sing akeh ya. Ya mbo saiki les berubah dadi gibas nek ora. Wong Madura padahal, nek Madura taring Jawa. Jawa Timur. Pandel nek Madura Jawa saya Saiki pakai wong Jawa yang masih berubah dari gibas. Ada wong Jawa yang hilang Jawa, ada wong Jawa yang gak Jawa Jawane, ada wong Jawa yang orang ngerti Jawane, ada wong Jawa yang Jawa Jawane. Sudah berubah. Artinya ngomong-ngomong bahasa Jawa udah nggak mau Kon nggih cara Jawa itu gak gelem bahasa Indonesia terus ngomong omahe tebu lho padahal. Wong gaweane yo ya tandur. Omahe ngisor garungan gawe. Ning mbokmu lho munggah mudun munggah. sampai mobilku gak iso masuk parkir gak kono mobilnya aku mikir bisa masuk Indonesia tak gak ngono wayang bahasa Indonesia terus pulang dari ngaji ibu-ibu tuh bareng anaknya sampai rumah lupa pintu belum ditutup marah tuh anak dimarahin tuh gimana tuh lawangnya kok masih menarik karena ditutup dulu lawangnya kale ini mama mau nggak jangan oh, makanya kalau saya itu ya terus pokoknya ngejalin cowok ya Allah soleh itu yang bagaimana kita ambil makhluk dalilnya dari syair tanpa waton itu kan sangat familiar bagi kita terutama warga Nahdliyin akrab di telinga kita sering kita dengar sering kita baca yuk bareng-bareng dibaca nggak usah ditabui bro aku pengen dong lambini wong wong kang aran soleh yuk bareng-bareng kita baca semuanya ikut agar semuanya dapat barokahnya amin Allahumma nah, iso tolong pura-pura mangap-mangaponya Ya cek pantes. Ya liyane melu, liyane mengo iso kate minggem dhewe Tak pantes blas, minimal menyesuaikan. Melu wong ngene wong. Menyesuaikan. Yo kan aran soleh. Allahumma masih ala Muhammad. Ya bareng kon menengo kadang melu. Aku pengen terus ngene iki Yo kan aran soleh kata kata kata enggak nyaut sih sing kompak sing kompak <clears throat> yo apa ora eman balen apa ora eman gawe tuku banyu dan ibu kok langsung nyaut yo kembali syair kang kalau nonton lucu, kanya bilang Oh. Ini kok nyaut ya? Mana sekali lagi yang semangat? Mending tuku sate timbang Orang pedus-pedus itu ya, ya. banget kau. itu sama nunggu DKI syiiran, dijak syiiran yang penuh filosofi untuk dikaji, untuk dicermati, penuh makna, untuk dicerna, diamalkan, gak nyaut, gak apal, wedus apa kabe. Ayo, ayo, tak tuntun barengi aku ayo daripada mangat-mangat tong. Sampai no waktu ayo. Yuk bareng. Islam menanamkan iman ihsan kepada umat. Kalau di Jawa ya para wali termasuk di Madura, para wali dalam berdakwah mensiarkan agama Allah itu tidak pakai kekerasan. Metodenya bagus, tidak pakai konflik. Gak gaya poyo-poyoan, gak gontok-gontokan, gak lo-loan enggak gak koyo supporter sepak bola enggak enggak tapi lewat proses akulturasi budaya. Nggak ngerti. Akulturasi itu nggak literasi barang itu. Apa yang menjadi kesenangan masyarakat itu tidak ditentang, tapi ditotkan. Di, ya ditotkan. Kado manggupin bener kok. Orang Jawa dulu senangnya wayang. Ini para wali nggak menentang wayang, enggak. Tapi malah wayangan belajar dalang, wayangan. Lah, dalam wayang itu nanti disisipi ajaran-ajaran agama. Dalam kesenian diisi dengan agama. Nah, secara perlahan tapi pasti ditepi iman. Akhirnya wong-wong seneng sing diajar. Mau masuk Islam, tidak ada konflik, malah bisa rukun, guyup, tentrem dan bersatu. Maka desamu ki lek kepengin masyarakate guyub rukun tentrem bersatu ki lek ngundang kiai ojo sembarangan. Lek iso kiai sing model ngene iki. Artinya model ngene iki itu model kebijakane para wali ngono lho, Bro cuman bilang model ngene iki gitu. Duduk modelan karo Zaid, kata siapa? Cek mainnya ya, karo Zaid bukan kiai, sering saya sampaikan, cuma Pak Yai. Hmm, nek semua Pak terus gerayai. Lah numpak kursi nang gerayai sih. Numpak sepeda yang gerayai, numpak wit yang gerayai. Lah Para wali itu bijaksana sekali. Masyarakat yang macam-macam kelompok, macam-macam suku, bahkan macam-macam kepercayaan, macam-macam aliran, macam-macam ormas. Kalau sekarang ya macam-macam partai. Macam-macam partai itu disatukan, tidak memperbesar perbedaannya, tapi dilihat titik persamaannya, mencari titik kesamaan, bukan memperbesar perbedaan namanya masyarakat itu mesti beda-beda kalau ini kata pilpres mesti pilihannya beda betul? gak mungkin kodok kabel dicari titik kesamaannya sama-sama bangsa Indonesia sama-sama kepingin memakmurkan Indonesia mulai akhirnya terus rukun guyub bersatu cara dakwah itu seperti itu jangan masyarakat sudah guyub rukun tentang bersatu tidak baik gini gini gini gini gini akhirnya terprovokasi pecah belah hilang kerukunannya itu bukan dakwah bro kesesatan itu Jangan diikuti kalau ada yang model kayak gitu. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit syirik. Para ulama dulu itu berupaya bagaimana yang masih kafir menjadi Islam, mengislamkan yang masih kafir. Ada saya ini loh saya belajar tobat ini sore wani ngafir-ngafir no sing Islam. kalau Ini kafir, ini bid'ah, ini salah, sesat. Yang benar cuma kelompok kami, padahal kelompok edene ku mau tawiti, mau bilang lonjor punya. Cuman berapa ekor sih mereka? Itu mengatakan mereka yang paling benar, yang paling masuk surga, yang lain neraka semua. Saya itu mikir, lah nek liyane neraka kabeh sing swarga mek kelompoke dene sing titik iku. Wong surga niku waktu, samawati wal ardu wase ndak karo-karuan, kaya kekamban ta swarga. Aduh ayo dirasano bareng-bareng lah enak lu swarga. Ojo dipek dhewe swargane mbahne ta. Belum metu. Para ulama dulu itu luar biasa. Caranya seperti itu dakwanya. Tak kasih contoh ya. Orang Jawa dulu itu senang gending-gending, senang tembang-tembang. Dia mau zikir, senang sholawat, rajin sholawat. Ya dikasih sholawat yang versi tembang. Sampai sekarang yang mau pakai metode ini anak cucunya ya pinter solawatan, rajin zikir. Tapi yang tidak mau pakai metode seperti itu menganggap kuno macam-macam sekarang malah menyatakan kalau sholawat bid'ah, peringatan Maulid Nabi bid'ah, peringatan haul bid'ah, menyanjung Rasulullah katanya musyrik macam-macam itu orang-orang koplak. Gitu kalau etika kita? Manggil Rasulullah enggak? Oh, enggak berani langsung pakai namanya. Allahumma sholli ala sayyidina tiga wa maulana. Gusti kita, bendoro kita. Enggak langsung mau nyuruh kanjeng Nabi kok, Mat Muhammad. Nah kalau langsung pakai Mat Muhammad itu kan nggak punya dasar kan nggak mau pakai panggilan yang bagus orang panggil Pak Lek aja nyelok namanya Pak Lek mesti muring-muring no. Iya nama bukan? Ayo nah, lurahmu pun langsung jenenge. Coba jenenge lurahmu kene. Celukun dia di eh, kate nanti di. Mesti ngamuk itu saya lurah. Mau sok manggil kanjeng Nabi langsung Mas Muhammad kayak gitu. Ayat Qur'annya jelas. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Jangan kalian memanggil rasul di antara kalian seperti nyeluk koncomu kasih yang hormat. Maka sekarang yang mau pakai seperti itu etikanya bagus. Kalau sama orang tua penuh etika, penuh tata krama sopan santunnya digawe, toto kromo digawe. Lah sing gak nggak ngono iku saiki nang tua melunjak. Cium tangan orang tua aja nggak mau. ngapain Jabat tangan pakai dicium-cium segala. Itu malah bid'ah. Termasuk kiai tidak boleh, tidak boleh mengambung tangan kiai nyatane dene sirahe gurune ya dicungcupi pundake ya disosori nek ngambung tangan ra oleh ngambung pundak oleh padha awake kok makane lek aku boleh ndak ngambung tangane kiai boleh sing gak boleh ku mbok emplok dicakot gak oleh ngono jadi perkara junduk aku. Ya, karena orang-orang kuno dulu itu kan seneng gendeng seneng kembang. Makanya kan sama ingat sampai sekarang pun masih sama hafal ada tembang ilir. Ilir, ilir nanti dikasih solawat termasuk tadi tombol nanti digaya tembak. Halo, digaya tembang, digaya solawat. Kayak tadi sampai lagu meduro barangnya nomor setung nomor dua anak cublek-cublek juang kayak solawat anak suluku-suluku batok bareng dikir bareng solawat caranya seperti itu anak turi-turi bote tiga isolawat bagus metodenya makanya eh, tembang versi solawat capen solawat gaya tembang capek penting. Nek zaman semangat tapi yo semangat, Bro. Di zaman ber Jur kelingan Nah, ini solawatnya tiba no Ya Rabbi bil Mustafa Pas, eh, bareng bu, timbang ngerasani kia ini Aku ngerti yang masih ngerasani padha sih karo lu kaset-kaset iku. Kaset-kaset itu kok ireng katanya Bisa mulai ngene. sudah ngurus penilaianmu aku. Ayo, ya Rabbi bin Mustafa caping gunung, ya Rabbi yo. Ya ditutupno, kalik ditutupno, mundak ngentekno waktu soalnya wis dalu. Wis dalu. Ana meneh versi perahu layar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Yo bareng. Ya Nabi salam. Sik sik sik sik sik. sik. Suarane aja dimpet. Dijos ae ora ora nek untumu protol. Ndang, ilat mucul ndak. Jos mawon. Timpet malele. Nabi salam. Gak tepam bro lu ngguri pretret. Dijos saya, Yo. Ya Nabi Ya Rasul salam salam Hang dilawan. Ledek kabeh. Seperti itu. Eh, gak usah ditutup no. Udah ngendano waktu soalnya wis balu. Nah, terus lek ibu-ibu kok seneng model kosida, boleh ndak? Boleh. Pokoknya lagunya yang bagus, yang beradab, penggalan Kalimat yang dilakukan itu tidak sampai merubah mana. Kita tak no bisa mau ngono yuk tak sampai no soalnya penting. Arek-arek solawatan jadi gak ngawur. Ngono. Misalnya ya Rasulullah salam alik pakai versi pengantin baru milik Nasidaria. Sungguh senangnya pengantin baru. Yuk bareng sayang. Ya Rasulullah yuk. Ya ditutupno mudah ngendakno waktu soalnya wes. hmm wes dalu ya separuh-paruh sepenggal saja nggak usah enten nah misalnya yang kepingin versi dangdut juga boleh versi Melayu boleh yang bagus beretika tidak sampai merubah makna misalnya punya Siti Nurhaliza itu ya rasulallah salamun alaik yau bareng ya rasulallah Yang suka dangdut boleh enggak? Boleh, tapi sekali lagi yang sopan, yang bagus, tidak merubah makna. Kalian kalimat dalam melakukan itu loh, gak sembarangan. Saya lagu dangdut yang Ya Rasulullah, salamun alaik. Yuk bareng. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya ana waktu soalnya wes kajian oh. karena ini kita gak seneng solawat solawat mesti mau bantel yang memusuhi tiba memusuhi burda memusuhi tahlil mesti gergeten karena teri ya wes kupingnya dan metu curke mesti sama tambah ayo ya ini solawatan no oleh zibaiyah syafi'iyah jamiah seperti itu giatno setuju pasti akan berkah kampungnya. Oh, ben sekarang bid'ah ben minggat kabeh. Nah kalau suka lagu India dipakai boleh ndak? Ya boleh pokoknya sopan. Yang penting toto promonya digawe. Misalnya lagu India yang kucet-kucet kotangi. Kan ada Tumpa iwae lumai iwae bojone dhewe kucek-kucek kotange ya, ya Rasulullah, yuk Ya Rasulullah yang dilakukan itu nggak bagus dan merubah makna nggak boleh dipakai misalnya gundul-gundul pacul Lho gundul pacul cul gendele kan digawe. Ya roh ya roh sulamah salamun alaik ya roh ya roh fi asa niwata roji ya roh ya roh itu yang enggak boleh. Apa kok ya roh ya roh? Apa ta ya ji ya ji roh alam yaji-yaji. wah oh eh laju-laju tiwal karong. Ini laju-laju ini pedotane gak tepat ya Oleh Saya apik marhaban yang Nurul Aini ya, yang bagus ya tapi marhaban ya katanya tuh biasanya kan agak dimodifikasi dikit. Marhaban, marhaban, marhaban, marhaban, marhaban ya nur aini, marhaban jadal Husaini api, terus sembarangan, kok lagu mbak dukun. lagi Nala yang bagus Loh. Kalau mau pakai lagu India yo India yang bagus Aku kuni huya hoben Ditare unka otahe Sampai mulai kiai ini gak iso India saya gigi apa-apa kudu iso Makanya lewarin Ini juga akhirnya para wali bagaimana supaya yang tidak senang ngaji bisa datang ke acara ngaji dan ngaji kalau serius, metenteng, temen, ngusin teko pak ini ngusin mampu mampu kuburan itu. biasanya sing model begecil-begecil Coro-coro kene nggak kira gelem teko. Nah, pakaian kode kayak gini nanti kan coro-coronya mau datang, begecil-begecilnya juga ikut datang. Kalau sudah berada di majelis kayak gini, didandani alon-alon kok dadine top. Ngono. Ake kuni hoya hogan vitare unka hotare kese kaho me o yaraye pyare kese sholawat badar pas Salatullah salamullah ala toha rasulillah Yo Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah dirubah contohnya adan adan itu pakem nggak oleh diutik-utik pertama wajib bahasa Arab nggak boleh ditransit ke bahasa lain adan nggak oleh diterjemah wah adan diterjemah ke arek-arek Allah maha besar Allah maha besar Wah, kenara, di takwa isa Allah kau wedi Allah kau wedi hancur mesin itu loh tidak boleh tidak boleh ditransit ini orang Madura lah Allah maha aja Allah maha aja tidak boleh lagunya harus bagus dan indah dilakukan secara merdu kenapa karena azan itu implementasi dari panggilan Gusti. Lakukan yang indah. Aku lek ada ngono kudu tak jongkok. Lu sing nom iku nandi sih? Wong sing azan wis mabuk kuburan. sing nombo sing ngandel sing tua e bagian donga nek gak iso yang yo kita telek cecek Suara suarane jebak kelip iki sing krungu malah wegah ate brantal sing nom sing ngandan sing enak model maka. hanya ana salat umur mono langsung nggih atau model yang Madinah Kata tutup no kenaan kon dari rumahmu. Kajian dan sembarangan kok anggen gawe lagu oplosan tutupen botolmu tutupen oplosanmu iman nyawamu juga ada hayya ala sholat hayya ala sholat hayya ala falah ndak oleh ngawur rumah aku tak gasak temen tak gasak ndak boleh apa meneng wae juga lagu si malakama ndak dituruti itu kayak ada hayya ala sholat hayya ala sholat eh, itu gak oleh ngawur oleh aku ngerti temen tak parani tak gasai nggak boleh yang bagus wong ada cocokannya sendiri-sendiri kok kalau surutnya wayang itu cocoknya bahasa Jawa hmm langit gelap-gelap katon lek gincang ing sang mawe kandro. Lah ngono. Ke bahasa Indonesia yo elek. Bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip. Kalau lagu Indonesia Raya cocoknya bahasa Indonesia. Semangat Indonesia tanah airku. Coba bawa bicara sukun. Indonesia lemah banyuku. mau makan melek ini ketemu orang kebumen Cilacap bahasa bahasane apa tuh? Ya mana tadi Indonesia lemah banyune nyong. Mendure lain Indonesia tontono aing. Nek karu-karuan. Wis, langsung ten materi Kang Aran Soleh. Kang orang melu bayari kate cerewet. Entar ngrungokno umek Kang aran soleh bagus Lho lak nyau. Kang aran soleh bagus atine titip bagus cangkeme. Aku cangkem iku kadang-kadang ngomong bener, ibu wae gak bagus. Ya. Padahal ngomong ngomong bener. Bener omongane. Kok kabeh wong yang setuju lah itu ngomongannya bener. Semua sepakat itu aja ngomongannya bener, tapi ngomongnya e kadang gak ya Ono tak bener gak apik. contoh nih, ibu-ibu ditakoi tonggoe. Tekon ndi Bu? Tekon buri. Berarti nyanyi, mengarah ngomong ndi Bu? Indonesia. terus mangan tak Bu? Gak mangan yang ini ini lah bener sih omongan ini, Tapi gak bagus ibu gak api Makanya kan orang soleh bagus ini jadi bagus raine No apa ah, sih wajah itu seberapa bagusnya wong lanang kita bagus ganteng kelas enom gagah tegap perkasa atletis berotot tinggi besar kuning kulitnya sak unggul-unggul sih brengose sak kepel Isen iya, nom, gak ada itu tuwa, kena penyakit untu pernah kabeh semua. Wis gak wis ilang bagusnya bisa. Nanti apa? Bagusnya wajahnya wong wedok. Lah isih ini ngene-ngene iki ayu. menunggu ngono menunggu Ngono-ngono kuwi isih nom. Gak ada ngenteni tuwa, do Nduk kena penyakit cacar ngedeni wong misalnya. Lha isih nom sapa sing gak ngerti anjen isih nom? Hmm, ya yang menyenangkan encepane semuanya meratap no jantung kadang cepi wong lanang kok didodok itu kan gini gitu. ngejer sak sarung-sarung iku sik kena encepane sik lirian golong lirikane lirikane medhotno kolor tatang ngelirik hmm, wong lanang sing dilirik nducul penjero dayel Pedot telur sak sabuk sabuke melonjak ate aku. Anjen seneng. Ayo coba ngene ini iki meneh lek wis tuwa. Melaku wis Wong ngadeg lho ngarepe kaca ngelirik karo mengengeh, nyawa layang ayange dhewe mlayu. Heh, suntil bolong. Rumangsane bolong sundel bolong, kok grandong, kok gendengul. Bukan itu ukurannya. Makanya taman nurule kan untuk berdasarkan wajah. Ganteng ayu lek dorong koyok yo yo o. Oh, bangga punya istri cantik. Padahal lebih jadi bojo. Hmm, hmm. Yang penting tuh hati. Bujuku kan ayu sih gak koyok ini ini dia. Itu begitu jadi bojo biasa. Padahal bujuku ayu, mana bujumu sing Suami yang baik kan suami yang membanggakan istrinya sendiri. Baik. Atau membanggakan sopo. Bukan itu ukuran solih. Kang aran solih bagus. Tapi ini tutup bagus duitnya, tutup bagus dunia nih. Maaf, duit dunia itu apa sih? Iman. Karena kok bal-balan ini. Karena memang kekayaan bisa membuat bahagia di dunia, mulia di akhirat, bisa mengantar untuk masuk ke surga. Tapi kekayaan juga bisa menyengsarakan di dunia, bisa mencelakakan di akhirat, menyebabkan masuk neraka, tergantung pentasarufannya. Bener apa enggak? Dalam pentasarufan kekayaan tadi, ibu bapak, saudara yang saya cintai, saya hormati rahimakumullah, kalau boleh dilambangkan dan digambarkan kekayaan bondo dunyo itu ibarat tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa itu kan mukjizat, betul? Tongkatnya Nabi Musa itu bisa berubah menjadi jembatan yang membelah laut merah, membentang panjang terhampar, menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya, bisa menyelamatkan. Tapi ingat, tongkatnya Nabi Musa juga bisa berubah menjadi ular raksasa yang akan menguntal menguntal kamu angel kata-katanya menguntal kamu nah nek keliru oleh no tapi lek bener jadi jembatan coba sampai dikasih amanat kekayaan sama Allah bener bentar sarufannya itu ada masjid lagi dibangun kirim semen kirim pasir kirim besi atau kasih duit ke panitia pembangunan ada pesantren lagi dibangun kasih bantuan itu ada janda-janda tua atau senom janda-janda tua itu yang enggak ada yang menaungi, ya, ada yang enggak ada yang menafkahi, kasih bantuan. Ada anak-anak yatim enggak pernah mendapatkan belayan kasih sayang orang tua yang udah meninggal tersentuh hatinya, disantuni, dibiayai pendidikannya, dirakati. Ini benar dalam menggunakan kekayaan. Maka kekayaan itu akan menjadi jembatan yang memuliakan kita di dunia, jembatan yang mengantar kita sampai ke surga Allah. Insya, insya tapi awas, salah dalam menggunakan kekayaan. Keliru pentasarufannya, bahaya. Duitnya ape ada masjid dibangun, tidak mau peduli. Nyumbang semen saksak yang kayak jalur kuitansi. Minta diumumkan mau sholat Jumat, padahal sumbangannya mek semen sak-sak. Ono menunggu ngomongnya teko kok. Teko ya, ngene. muga wongi wonge Ada pesantren dibangun duitnya akeh bidik. Tidak peduli. Bahkan ada anak-anak yatim yang keleleran yang nggak mau peduli. Maka kekayaan yang model seperti itu pemiliknya, kekayaannya besok di akhirat akan menjadi ular raksasa yang akan membadok. Mau mengental lagi membadok. Ya membadok kamu. Angel kata-katanya membadok kamu. Apa sih kekayaan apa? Sak sugi-sugi ini wong matek dunyane gak digawa. Betul? Ini sering kali sampaikan, bakul helm itu helm itu wakil mati kamu sing helman. Ayo sing duwe mobil puluh itu tak berangkat di kuburan. loh. Biru, mobil biru, sing itu? Subhanallah. Apa? Betapa banyak orang yang kaya raya harta berlipat tapi nggak bisa menikmati kekayaannya seurip lu nggak bisa nikmati buju itu karo tuanya wah dia kaya, duitnya banyak. Jangankan beli sate 100 tusuk, beli kambing 1 juta ekor dia bisa, emang kaya. Tapi sate satu tusuk nggak berani makan, udara tinggi. Kalau suge model ngono. kan beli gula satu kuintal, beli gula seratus juta ton dia juga bisa emang kaya. Tapi gula sak sendok gak wani mangan, penting manis. Kate mangan pecel yo ya gak oleh masa murah. Apa enaknya kaya model gitu nggak bisa menikmati Kaya beli kursi nggak mau yang murah, apalagi murahan. Kursinya mahal harganya 400 juta, tapi bokongnya udunen terus. Kapan lumbu Isi ombo, meripat belek gak barang-barang Gak ada artinya bu, zaman punya suami ganteng, gagah Cakep, keren, trendy, soge Tapi bujuku bendino nanya anyangan terus Mana gaya ini Maka Kang Aran Soleh Ikan gemite ini ada cerita. Mudah-mudahan ada hikmahnya jadi ibroh, Jadi pelajaran buat kita. Ada teman <clears throat> pengusaha muda sukses kaya raya. Ini sengaja saya ceritakan untuk diambil hikmahnya. Mudah-mudahan ada ibroh kita dapat pelajaran dari cerita ini semangat kerjanya tinggi, etos kerjanya luar biasa, hidupnya kerja, kerja dan kerja, cari duit, duit dan duit, numpuk donyo donyo donyo donyo donyo sampai maaf ibadahnya tidak kau urus, oke, tapi mau pedih, kayak endi Ana ya? lah pokoke wonge teko. Wonge gawe kopiah. muka muka wonge kerumun terus sadar mari kerumun cerita ini. Malaikat kerungu kupingnya jadi disogoi linggis kalau malaikat. Ini kau sing larat gue jangan gue sombong. Soalnya kan sugih-sugih malam luman kan dini oleh bagian. Ini luar biasa pak. Pengusaha muda kaya raya. Mobil mewahnya aja tuh delapan. Bayangkan. Mewah harganya miliaran. Tiap ya ada keluaran baru beli, ada keluaran baru beli. Emang orang kaya. Villa, apartemen, hotel, entah di berapa kota dia punya perusahaan macam-macam duit anda masuk oke lah oh my god masya Allah Allah api eh. Nek mau api ngono kurang api jangan oh. Kan saking api eh. Ini kan sebut mubalago ini kalau dalam kitabnya itu sebut mubalago. Lek omahe api ini, nah api ini saking api kan. Masya Allah. Saya tuh pernah pernah diundang ngaji ke rumahnya. Begitu sampai nyampe di halaman rumahnya halu ngadri plongat gono tola tola kaya wong gendengan nyaran itu rasane ku cilin mete itu main buang tau main demi Masya Allah mau masuk ke rumahnya itu kan ada undak-undaknya itu bu apa jenenge endap undak ya, tangga ya tak copot sandalku ya tak anci undak-undaknya moro paket nanti wong desa ya masuk ya saya masuk interior rumahnya itu serba lux rambutnya serba istimewa terus patah kuat gitu waktu meneng aku ketemu bujuni ya bujuni gitu gak kayak gini-gini malah burik buruk Antene wong soge, pantes. Bojone ayu. Anten burat temen ngomongnya. Lo nek dibandingkan dibandingkan dengan ini gitu loh Bu. ini lah wong soge sih. Wah, ibu ini pantas wong soge bojone ayu. Di dunia ini wong lanang sing ayu ku ana telu. Kita ngomongan omonganku. telur ini bojone ayu, siji pejabat, loro wong soge, telu kiai. survei membuktikan ayo coba cekkan pejabat roto-roto bujuni lah jarang pejabat bujuni lah aku lah ngomong roto-roto kan kebanyakan roto-roto pejabat bujuni ayu tak gelem sih semelah Mele. wong suki roto-roto bujuni ayu wong itu gak pati ayu dirapi wong suki mana ayu bu wong kerumah tok kuwoso itu malah gitu ayu wong melarat ada bujuni ayu malah elek enggak keramut tuh malah malam malah degan-degan telu kiai roto-roto kiai bujuni lain kadang kami siji papat hmm. ini kan kebungaan teko gusi Allah bonus kanggo kiai-kiai di dunia wis dikai kesenengan bujuni ayu. Rata-rata kiai bujuni lak ayu. Ana kiai bujuni kok elek, nasib. Lah aku lak kebanyakan kebanyakan ya ora kabeh ojo bantah ae lah ya ngomongin bantah iki ambite mau selono ta mau kesel seru ini ini wes kekayaan yang begitu banyak itu medus sangat mesti ngalus titik gak iso minum rien tak munjuk ngono api ah ya. mau kok diterangno kesopanan nak mobil, mobil. Ah, wis aku ya. Ya tak dongani ae wis. Ya, makanya orang Ini kekayaan yang begitu banyak Berlimpah Istri yang cantik jelita Dia belum sempat menikmati kekayaannya Ternyata Allah mentakdirkan lain Dia mati di usia muda umur telung puluh itu tahun terus mati belum tuh anak apa arti kekayaan yang dikumpulkan belum sempat dinikmati anak tidak punya ada yang mewarisi satu-satunya pewaris ya istrinya yang cantik tadi yang paling ngenes lagi istrinya yang cantik itu akhirnya dinikahi pembantu nih dewi Nah, aku lah mikir subhanallah kerja koyo ngono pola itu ternyata mek pembantu pembantune tok lo kekayaan gak menuakai dipek pembantune. Mobil mewah ditumpai pembantu pembantune. Sak nih sing ayu di Bisa lah, wong mulai gak ngerti karepku bojo di sini. Dinikahi ditumpai ditumpai. Kurang ngerti karepku di iya. Bojo di sini gak ngerti. Dinikahi. Kuwi apa artinya kekayaan kalau kalau gitu bukan bukan itu ukurannya soal itu kang aran solih bagus hati ukuran karena salah satu Ramadan itu kan hiril qulub untuk mensucikan hati membersihkan hati walisatril ayub untuk menghapus dan menutup celah dan noda ini tidak lah soleh itu bagus atine nih hati sing bagus itu ati sing ya apa ati sing langgeng nyambung dan terhubung datang Gusti apapun tempat bergantungnya ya Gusti makanya yuk ya, menggantungkan segalanya kepada Allah karena memang Allah tempat kita bergantung kalau kita bergantungnya ke Allah kuat selamanya gak akan jatuh kita tinggi derajat mulia selamanya karena bergantungnya ke Allah yang maha tinggi maha mulia bergantung kepada selain Allah suatu saat pasti akan terjerambab suatu saat pasti akan jatuh maaf sampean bergantung kepada duit selama masih punya duit masih bisa menggaya bisa pemainnya bisa melete begitu entek duitnya habis jatuh sampean ayo bergantung nang dunia selama saya di dunia saya kaya sih ah, entek dunia nih jatuh sampean bergantung nang pangkat derajat jabatan hmm, selama masih punya pangkat jabatan mungkin masih gaya habis pangkat jabatan ini jatuh namanya ayo ibu-ibu bergantung nang bojo selama bojomu sik urip sik iso gaya nanti entek bojomu mati jatuh Saya siapa ngomong gelek mana hmm, rupane nek ngono gelek mana? kaya anyu-anyu gelek oleh bojo mana entek mana bojomu mati yo ya jatuh mana? Delek mana entek mana bojomu mati mana yang jatuh mana Delek mana entek mana bojomu mati mana yang jatuh mana Delek mana entek mana bojomu mati maneh jatuh mana Gak payu. Kate lapo bojomu nek wis tuwa ono kate lapo golek maneh terus. Eh bojomu gak kalah eh, Gak iso. Wis gak iso iki dikapakno iki. Menjelek mana terus? Maka yang namanya solid bukan bagus pangkatnya, bukan bagus jabatannya. Apa sih pangkat? Apa sih jabatan di dunia? Setinggi tingginya pangkat, setinggi tinggi jabatan di dunia, mentok jabatan tertinggi adalah almarhum. Betul? Oke, sekarang dihormati orang dipanggil al ustad. Sebentar lagi pasti juga al. Gimana maksudnya ustad? Iku sing ustaz apa maneh sing gak? Saiki mulia mulya nopo? Lah manggil gak karu-karuan. Sahibul fadilah was dan wal turma wal barakah al mukarram Kiai Haji. Sebentar lagi juga al Iku sing kiai, rumono sing kiai. Ah, apa pangkat tertinggi jenderal lah, paling dukur jenderal petak. Saking petake mulai sirah tekan bokong petak kabeh itu pun pasti juga akan al itu sing jenderal mau mana bangsel ya almarhum baik apa presiden ah, presiden pun jabatan tertinggi juga akan al marhum mau mana lurah kita semua, namanya kita ya termasuk saya ngomong, yang datang di sini sudah difonis oleh Allah akan mati, fonis sudah dijatuhkan, dan itu tidak bisa diganggu gugat, tidak akan ada remisi. Wow, Duh, kita semua yang ada di sini semua sudah difonis oleh Allah akan mati, betul? Kullu syai'in halikun illa wajah segala sesuatu akan binasa kecuali Allah Mulane wong Jawa pertama hono coroko, terakhir mogo. Padha dadi batange kabeh. Entek-entekane ya akan mogo botongo itu. Semua sudah difonis Allah akan mati, tinggal menunggu kapan kontraknya habis. Ini lah perkara gurung entek aneh to. Begitu entek kontrakannya mati. Begitu kontrakan entek, oek, mati. Karena yang sebelah belakang ibu-ibu yang ayu-ayu sekarang masih sehat-sehat. Tiga hari lagi kontrakan entek, tek mati. Sembunyi Eh, ini harap ini lanang ini sehat-sehat, gagah-gagah ya. Rong dino mana kontrakan entek, mati mati. Sembunyi telung dino, gini rong dino. Ini sebelah gini. Ini saya ayu-ayu ya, ayu-ayu. Sedino mana Oblake kok entek, oek mati. Oh, sendiri buru kono. Lu akeh ya. Iki setengah telu. Kontrane entek oek mati. ini nek nang buriku iki. Jam setengah siji kontrane entek oek mati. Ayo cari sak Demikian pula saya ngomong iki kontra entek kok 100 tahun mana? sakarepku. Bisa nyekelitik aku. Ya. Engko sesuai sih, bisa aku sing butuhno. Sampeyan men dapati ono sing butuh mate-mate. makanya bukan itu ukurannya itu soli itu. Tapi bagus hati. Selalu men <coughs> menyambung ke Allah bergantung ke Allah bergantung duit satu saat jatuh bergantung jabatan satu saat jatuh begitu semuanya habis tapi kalau bergantungnya ke Allah Allah nggak akan pernah habis Allah nggak akan pernah entek kuat selamanya kita Allah Somad Allah tempat kita bergantung makanya lelak ngaji ku diterus no cokul gue lek tok ya mari kul huwallahu ahad terusane Allahus Allahumma sholli ala Muhammad ini kan kita mau memasuki Ramadan, iya saran ya. Nah, meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah Islamiyah ini bisa terwujud kalau hati ini bersih. Makanya lek pengen rukun satu harus siap berbeda-beda. Allahumma sholli ala Muhammad. mungkin Tak tebu kok puwodo kabeh karepe, puwodo kabeh pendapate. Tidak mungkin. Pasti berbeda-beda. Tapi yuk perbedaan jangan kita jadikan musuh, tapi perbedaan adalah wahana saling melengkapi dan saling menguatkan. Setuju? Ya, seperti maaf, ini ada bangunan rumah wakil. Ini bisa berdiri kuat dan kokoh. Kenapa? Karena bahannya berbeda-beda. Ada besi, ada batu bata, ada semen, ada pasir, ada kayu, ada kaca, ada keramik, ada genteng. Beda-beda, tapi saling melengkapi, maka kuat dan kokoh. Bayangkan kalau rumah itu bahannya sama pasir tapi Jadi bangunan tak ada, tidak akan jadi bangunan. Maka kalau ada yang ikut partai A, ada partai B, partai C, D, E, F, G, H, I, J, beda-beda. Jangan bermusuhan. Yuk saling melengkapi, saling menguatkan. Setuju? Ada organisasi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jangan bermusuhan, saling melengkapi, saling menguatkan. Islam ini nanti akan kuat. Indonesia nanti akan jaya kayak bangunan itu beda-beda bahannya tapi saling melengkapi saling menguatkan kalau mau seperti ini luar biasa masyarakat kita seperti selama ini kan masih seperti toko bangunan bro. di toko bangunan itu bahan-bahan macam-macam komplit semen ada pasir ada batu bata ada besi ada tapi nggak mau saling melengkapi berserakan dewi-dewi nggak bisa kuat semrawut elemen masyarakat kita kan macam-macam ada kan Ulamanya ada, orang pinternya ada, sarjananya ada. Cari sarjana model apa? SPD, sibuk mulai dewi, agak. SAG, sarjana agak gimana? Sarjana alam gaib, wakil, oh, komplit di masyarakat kita. Potensi semua ada, tapi nggak mau saling melengkapi, nggak mau saling menguatkan. Makanya semrawut. Masyarakat kita selama ini masih seperti toko perancangan. Di toko perancangan itu lah bumbu-bumbu komplit lah. Ono lombok, ono brambang, ono tomat, ono terase, ono micin, ono uyah komplit. Tapi dewe-dewe, tidak belum saling melengkapi. Jadi mangan kepengen pedis juga lombok dikremus. Kepengen nasi, ya nyiduk uyah gemplok. Coba kalau mau saling melengkapi, namanya cabe, lombok itu loh, tomat, bawang merah, garam, terase, penyedap rasa dadi no siji ini cowek diulek jenenge kan enak dong. coba kalau kita mau saling melengkapi enak indah sebagaimana bangunan rumah-rumah ini bahannya beda-beda tapi saling melengkapi maka tertata dengan indah demikian pula wajah saya kelihatan indah manis menurut menurut istri saya ya ngomong burung di kenapa karena beda-beda ada hidung ada mata ada batuk ada pipi ada janggut maka saling melengkapi jadi indah bayangkan kalau wajah saya ini isinya untuk saling melengkapi. Beda kalau mau saling melengkapi itu jadinya indah, jadinya enak. Sebagaimana sering saya sampaikan, kopi sama gula itu kan beda. Warnanya beda, bentuknya beda, rasanya beda. Kopi warnanya hitam, bentuknya lembut, rasanya pahit. Gula warnanya putih, bentuknya agak kasar, rasanya manis. Beda, tapi kalau mau saling melengkapi, Cekek gelas, godoknya banyu, banyu omok, disuntet, diudek, mu enak, atau baik ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini kenapa terasa nikmat? Karena beda bahannya dan saling melengkapi. Maka nikmat. Tidak saling melengkapi jadi nikmat. Hei, wong lanang karo itu. iku lak itu. Sembarangnya beda, melakukannya beda, gayanya beda, suaranya lah beda, omongannya ya beda, tenaganya beda, emblek-embleknya ya beda. Eh, doke-doke yo beda, ombo ombo yo beda, dawa-dawane yo beda, nyerongat nyerongat yo beda. Tapi kalau mau saling melengkapi di gadok-gadok, no, ya apa Berbeda kalau mau saling melengkapi akan menjadi nikmat. Hmm, terus Yang kedua, hello. Nomor siji harus siap berbeda. Makanya dan mau PKB, mau PAN, mau PKS, mau P3, mau PDI, mau Golkar, mau Gerindra, mau Nasdem, mau Hanura, mau Demokrat. Ah, foto bangsa Indonesia nih. Ayo sing rukun. Setuju? Mau NU, mau Muhammadiyah, mau organisasi yang lain foto orang Islami. Ayo sing rukun. Setuju? Enak anggere gelem ngene sekarang tuh kadang yang diajak rukun itu lo tidak mau, suka mengelokkan. Nah, wong nggak apa-apa tahlilan, bid'ah, syirik, itu lo karena kurang ajar kan berkorong ngono Hui, Mungkin ini nggak ngerecok, ngerecok ini, ngono ngerecok ini. Ayo sing rukun, ayo bro sing rukun. Yang kedua, jangan merasa paling penting Jangan kepengen menonjolkan diri dalam bahasa sekarang merasa paling berjasa. Ini penyakitnya masyarakat kita. Saya itu yang paling berjasa pengajian jalan itu gara-gara saya. Kalau nggak ada saya nggak bisa jalan ke pengajian. Orang-orang itu apa? Semuanya manut saya. Akan aku, aku, aku loh, anania. Ini kau kau aku. Masjid itu yang ini yang mereka aku. Mau kok beres sih mereka aku orang yang suka menonjol-menonjolkan diri ini sih nggak gak bisa rukun maaf bangunan rumah-rumah yang ada di sekitar sini halo itu bangunan rumah itu ada besinya apa enggak ada ini ketok nopo boten nah untuk diakui jasanya nggak harus selalu kelihatan oma itu kuat mergo nopo usine Tapi wong yo ngakoni iku ono usine tapi mesti kan gak ketok merendahkan tapi menguatkan. Hasilnya semua orang mengakui, oh itu mesti ono sini. Maaf. nggak kepengen menonjol, oh sih gak kepengen menonjol. Bayang Bayangno bahwa bangunan bahan bahannya kepengen menonjol kabeh. Besi kepengen menonjol, semene kepengen menonjol, pasir kepengen menonjol, kayu pengen nongol, ambruk bro. Ya betul. Maaf, Anwar jahit yang ngatik dengar penjenengan ini, konten jantungnya apa bener? Bayang nol jantung pulau kepengen menonjol. Saya berdiri jantung saya kerja, saya duduk jantung yo kerja, saya tidur jantung saya kerja, selalu kerja jantung saya. Tapi jantung saya nggak banyak bicara, hanya kayak cuma ngomong ya. Nggak kepingin menonjolkan diri. Tapi semua orang mengakui, tahu itu pasti ada jantungnya. Karena jantungnya mantep. Jasanya besar, tapi nggak kepingin menampakkan diri. Saya ada jantungnya, saya ada paru-parunya, saya ada ususnya, saya ada limponya, saya ada macam-macam jeruan. Bayangkan kalau semua kepingin menonjol, jantung kepingin menonjol kita nonjol paru-paru pengen nongol begini. Jadi apa kau? Bayangin, usus kepingin menonjol. Usus menonjol titik aja jadinya ambeien no. Harus dioperasi itu. Bahasa Jepangnya the double kan khusus yang menonjol itu bahasa Jepangnya the double. Makanya kalau ada warga masyarakat sini yang sudah menonjol-nonjolkan diri, itu orang double yang harus dioperasi. Nah, nah aku ngaji gue ini ya, ae Nyantai bahas realita kehidupan. Allahumma masih ala Muhammad. Makanya kalau berjuang di masyarakat lebih-lebih berjuang untuk agama, yuk belajar yang ikhlas. Belajar pakai filosofinya besi itu. Besi itu menguatkan, tapi dia nggak harus kelihatan. Semua orang mengakui itu jasanya besi. Yuk belajar dari jantung. Jantung bekerja keras, jantung jasanya besar, tapi nggak pernah mau kelihatan dan memperlihatkan diri. Mohon maaf bapak-bapak, belajarlah dari alat vital penjenengan. Kentesmu. Iku jasane gawedi lho. Lah sing teko ndek kene kan hasil karyanya dia semua. Tapi dia nggak pernah mau memperlihatkan diri. Kelihatan sedikit saja langsung sembunyi serapat-rapatnya. yang seperti itu nggak kepingin diketahui orang nggak kepingin dirungu orang nggak kepingin didengar orang berusaha untuk disembunyi-sembunyiin kan orang yang baik dalam beramal itu kan suka menyembunyikan kebaikannya melebihi menyembunyikan kejelekannya kejelekan disembunyikan kebaikan lebih disembunyikan lagi nggak kepingin didengar orang nggak kepingin diketahui orang seperti maaf ketika kita lagi masuk ke WC kita kan nggak pernah rewel kan masuk WC dan kita bisa merahasiakan amal yang satu itu Begitu masuk, pintu ditutup rapat. Jebret! Jangan sampai ada lubang sekecil apapun. Keran air dibuka, biar suara air dan tergocok, gocok, gocok, gocok, dan tidak terdengar bunyi pret, prot prot prot Jangan sampai dilihat orang, jangan sampai didengar orang. Meskipun keluarnya alat soalnya mari mangan jambu klodok, enggak pirang-pirang. Kita nggak pernah teriak, aduh metune Jangan sampai itu didengar orang, jangan sampai dilihat orang. Betul-betul amalan yang rahasia. Meskipun suasana nggak nyaman, yo ya nggak ada sahabat, ah bau pesi, yo ya ndak malah dinikmati. Dirahasiakan itu. Bahkan setelah bersih, mari cewek, resik keluar dari WC pun kita bisa merahasiakan amal itu dan tidak diceritakan kepada orang lain. Oh nah, mari ngesing di kandak nang wong titipan. Ah, aku mau metu rolas kok. Sing songo dawa sing telu gendek Enggak ada. Orang yang ikhlas seperti itu. Nah, puasa itu modelnya kayak gitu. Apa yang penting aja kesuwen gitu. Puasa itu modelnya kayak gitu di bulan Ramadan. Amal yang betul-betul rahasia antara kita dengan Allah. Tidak bisa dipamerin. Coba kalau sholat saya iso dipamerno. Kalau sholat dewe sanggen ae wes, Noah udah ndek gore wong aja bapaknya jadi imam, jadi hmm, imam ndak karuan, hausuk suno, fasih fasino, takdir medeni wong. Allah, ajeng بسم Parang sholat ijen yuk entul-entul jadi jadi duli duli entul-entul jadi jadi duli duli entul-entul jadi jadi duli duli terakhir gobe gobe. Latif menculot Bisa lagi lebih-lebih paling gampang riak, paling gampang dipamerno umroh, paling gampang dipamerno baca Quran, dikir, kena dipamerno, sholawat, kena dipamerno. Tapi kalau puasa, enggak. Siapa yang tahu? Anda puasa atau tidak? Yang tahu cuma Anda sama Allah. Luar biasa. Melatih kejujuran. Ya Wes, kawan teman wonten Saya jadi wae yang ning kula sampeyan wong poso enggak ada cerdas. Kenapa? Karena orang berpuasa itu suhu badannya panas. Suhu badan panas maka otak encer. Pikiran jernih, hati nersi. Nek gak poso, kempel, dedel, bandel, grudel, Makanya Rasulullah itu fatonah, Rasulullah itu cerdas. Senin kemis terus puasa, tidak pernah henti itu Rasulullah. Ada beberapa pilihan. Setiap bulan itu sampean mau ikut mau puasa 50%, please monggo puasa model Dawud. Itu puasa 50%. Sehari puasa, sehari ndak, sehari puasa, sehari ndak, sehari puasa, sehari ndak, ambil 50%. Kalau ndak kuat, ambil 25%. Apa? Ya Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis itu 25 persen. Tidak kuat lagi, ambil 10 persen. Ayamul bid, tanggal 13, 14, 15 bulan. Komaria. Tidak kuat lagi, ojo ngaku jadi umat kanji Nabi. Mate. Thank <laughs> itu yang kepingin masuk surga itu kan berada di belakang umatnya, di belakang rasulnya. Umatnya Nabi Musa di belakang Nabi Musa, umatnya Nabi Isa di belakangnya Nabi Isa, umatnya Nabi Nuh di belakang Nabi Nuh, umatnya kanjeng Nabi, umatnya Rasulullah ya di belakang Rasulullah. Nah, yang bisa berdiri baris di belakang mau masuk ke surga itu yang yang mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Lekak mengikuti sunnahnya Rasulullah disekut zaman ini. Apa mau ini jengkel, Kamu mau tebu kan? Nengkri. Nah, Ramadan ini momentum yang luar biasa bagi kita untuk meningkatkan kualitas amal-amal kita, ibadah-ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak, sebenarnya sih saya kepengin ngomong panjang tapi karena waktu tak urus memang gitu kan capek capek kaji satu hmm, orang jamnya kau oleh mandek Ya, mohon maaf. nggak ada ngomong wedok. Mudah-mudahan yang saya sampaikan omong-omong saya ini ada manfaatnya. Salah hilaf mesti wonten nyun ya ngapunten. Sareng-sareng dengan Allah, moga muga setuju menangi bulan Ramadan kuwi mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang utama kan Ramadan itu artinya bulan pembakaran dosa. Mudah-mudahan dosa kita terbakar habis di bulan Ramadan. Sesuai sabda Nabi, "Ghufirallahu ma min Maka habis dosanya. Maka kalau orang tua duduk menjelang Ramadan di bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban, suruh bikin obor. Obor itu bahasa Inggrisnya the oncor. Itu dibuat dari gombal mukio diembel-embel, kemudian dicubles Terus dicelupkan ke lemogas diencep-encepkan, disumet, dibakar menjelang maghrib biasanya membakarnya sampai habis menunggu jarene sing seneng wah tradisi Hindu tradisi Hindu kalau saya enggak kita ambil hikmahnya aja itu pelajaran, peringatan, himbauan, hei masyarakat, umat, ini akan datang bulan yang akan membakar dosamu sampai habis sebagaimana ini kain dibakar api sampai habis. Ini bulan yang akan datang seperti itu. Sambut dengan baik, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masa ini obor gak pati sih ganti mercon. Ya mah podo sih kan yuk mercon kertas botol, disumet terus gitu. nggih itu mercon kan lapo kaget bansur kagetan gak sombong lalu seragamnya bisa kena dol kaget lo namanya mercon yang kaget, no kumon dalam mercon seret ngek Nggak ono ya dor seperti itu, hancur. Yang masih dilarang ya pancet ono air air simbol. Nah itu juga ya juga kena dikai simbol ya. <laughs> Jadi dosanya akan hancur berkeping-keping entek. Wong biar mau modelnya ngono. Ghufira lahu mata peda mamin dami. Sopo itu? Ya sing leh ngakoni Ramadan didasari imanan wah tisaban, Didasari iman berharap ridha Allah. Eh kasih kemari lah nih. mohon maaf Ini doa al amali wal Rasul Muhammad alaihi wasallam